Setelah tasyahud maka ada bacaan salawat al-ibrahimiyah. sampai pada yaitu bacaan innaka hamidum majid. Setelah seorang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian diulangi lagi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka waqauluka maka ucapan Anda kata Syekh rahimahullah innaka Hamidum Majid sesungguhnya engkau ya Allah Hamid yang maha terpuji Majid dan maha mulia <clears throat> dan kandungan dari sebuah kata yang ringkas ini Hamid dan Majid yang mana keduanya merupakan termasuk dua nama di antara nama-nama Allah yang indah atau yang sering kita masyur kita kenal dengan Asmaul Husna, Al-Hamid dan Al-Majid. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Hamid bimakna mahmud wa bimakna hamid. Sesungguhnya kata hamid itu bermakna mahmud yang pertama terpuji yang dipuji Wabi makna hamid dan bermakna yang memuji, yang dipuji dan yang memuji. Adapun dalam terjemahan bahasa kita <clears throat> terkadang terbatas sehingga hanya diterjemahkan Al-Hamid adalah zat yang maha terpuji. Akan tapi lebih luas daripada itu kandungan yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hamid adalah yang dipuji dan yang memuji. Lalu apa maknanya? Li'annahu azza wa jal yahmadu man yastahiqqu alhamda minal khalq. Yang memuji yaitu dikarenakan Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala memuji siapa-siapa yang memang berhak untuk mendapat pujian minal khalqi dari kalangan makhluknya fahuwa yusni ala nabiyyin maka Allah pernah memuji para nabi dalam ayat-ayatnya banyak wasolihin memuji orang-orang solih dalam ayat-ayatnya dan banyak sekali di sana misalnya ya uh, disebutkan uh, <clears throat> tentang nabinya disebutkan innahu kana abdan syakura sesungguhnya dia seorang hamba yang banyak bersyukur disebut Nabi Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan linnasi hanifa adalah Ibrahim seorang panutan bagi manusia, seorang imam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa disebut pujian-pujian Allah kepada mereka dan salihin, orang-orang salih kaum muslimin seperti dalam surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman alladzina hum fi salatihim khashi'un yang mereka khusyuk dalam salatnya Walladzinahum anil lagwi mu'ridun dan orang-orang yang mereka berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat yang sia-sia walladzinahum lizzakati fa'ilun dan yang mereka menunaikan zakat-zakat mereka ulaika humul waritsun merekalah orang-orang yang akan mewarisi yarithunal taib ulaikal humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun yang mewariskan surga firdaus yang tertinggi mereka kekal di dalamnya. Taib. Berbagai macam pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi siapa-siapa yang berhak mendapatkan pujian dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas siapa-siapa yang dipujinya. Maka rekomendasi ataupun pujian dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang semestinya puncak yang paling dicari oleh seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ridan nas ghayatuhu la tudrak wa la tutlab. Keridhaan Allah at eh, afwan ridan nas, keridhaan manusia, kesenangan hati, kerelaan hati manusia la tudrak tidak akan bisa dicapai semuanya. Seberapapun orang paling baik juga mesti ada orang nggak suka. Nabi Muhammad Wasallam contohnya Bukankah beliau yang paling baik akhlaknya Toh ada yang mengatainya sahir Syair majnun Penyair yang gila Penyihir Dan berbagai macam Atau farraqon Muhammad Yaitu farraqa bainan nas Memecah belah Atau apa, Membuat kita Demikian dan demikian kepada bapak-bapak kami dan seterusnya Begitu pula Disebutkan oleh para ulama ridhan nas, keridhaan manusia la tudrak tidak bisa dicapai semuanya wala tutlab dan tidak dituntut dalam syariat. Akan tetapi ridha Allah, akan tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala tudrok wa tutlab. Bisa didapat dan dituntut dalam syariat. Tapi memang benar keridhaan Allah, keridhaan orang tua diajarkan dalam syariat, tapi itu mengikuti. Kenapa? Karena Allah yang merintahkannya dan pun tidak boleh mencari keriduan orang tua menyenangkan mereka kalau dengan melakukan maksiat misalnya bapaknya senang jadi ya, saya bangga denganmu kalau engkau bisa membobol bank di sana engkau bisa mencuri sekian dan sekian bapak bangga kalau engkau bisa begini begini maksiat misalnya tentulah <clears throat> tidak dibenarkan oleh karenanya semuanya bergantung dengan aturan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji yang banyak yang memang berhak. Adapun manusia terkadang memuji orang namun sebenarnya dia tidak pantas untuk dipuji. Atau mungkin memuji seseorang mujamalah, berbahasa basi atau yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memuji seseorang maka memang betul-betul dia yang pantas dipuji. Ya. Dan apabila Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya dan Jibril pun akan merintahkan orang-orang untuk mencintainya <coughs> sehingga di akhirnya nanti pun akan dicintai oleh orang-orang meskipun mungkin di awalnya ya di berbagai macam Nabi Ibrahim contohnya Nabi Ibrahim bukankah sendirian tambah istrinya Sarah tambah keponakannya Lut dan terus maka demikian ini akan tetapi sekarang siapa yang tidak memuji Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa sekian banyak umat memuji Nabi Ibrahim Imam Bukhari ketika di zamannya ya Ditinggalkan majelisnya hanya tinggal punya tiga murid. Dituduh beliau meyakini Al-Quran itu makhluk. Padahal beliau tidak seperti itu, dituduh. <clears throat> Sehingga tinggal tersisa tiga murid termasuk Imam Muslim. Ditinggalkan semua dan semua pindah ke Alimah Muhammad bin Yahya Zuhli. Namun sekarang bahkan namanya bukan hanya lebih besar dari Alimah imam zuhli tapi dari sekian banyak imam-imam yang lain. Tapi beliau wafat, muridnya cuma tinggal tiga. Imam Bukhari rahimahullah. Namun sepeninggal beliau lihat kitab-kitabnya Sahih Bukhari, lihat nama beliau didoakan oleh makhluk setelahnya dan begitu banyak contoh dari para ulama. Ya, <clears throat> Abdul Ghani Al-Maqdisi dan banyak lagi di antara mereka. <clears throat> Dan ini sebagaimana janji Allah wal aqibatul lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Adapun tidak, maka seperti kata Allah, Fa'ammas zabadu fayadhabu jufa. Maka buih itu hanya akan hilang. Ya, wa amma ma yanfa'un nas fil ard. Adapun yang memberi manfaat bagi manusia akan langgeng, lestari di muka bumi. Mungkin seseorang dielulukan, dijunjung namanya, namun ketika hidupnya tidak lama. Setelah itu kemudian caci maki, dilupakan dan berbagai macam. Maka semestinya ini dorongan bagi kita <clears throat> bahwasanya di antara kandungan nama Allah Al-Hamid bukan hanya yang maha terpuji dipuji dengan sifat sifatnya yang indah tapi juga Allah maha memuji yakni memuji memang yang pantas untuk dipuji itu terkandung dari nama alhamid. dorongan untuk kita ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana yang Allah sebutkan as-sabiquna lawalun orang-orang yang awal mula masuk Islam, minal minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin maupun ansar, walladzina taba'uhum biihsan dan dari orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jalan para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Maka itu dorongan kepada kita <clears throat> untuk mendapat keridhaan Allah, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ini dapat ya adalah tambahan rezeki dan itu bukan tujuan kita. Adapun nggak dapat ya sudah. Yang penting oleh karena ketika dipuji oleh orang Rasulullah SAW menuntun kita untuk kita berdoa. Ketika kita dipuji oleh orang Rasul menuntun kita untuk berdoa. Allahumma la tuakhidni bima yakulun waj'alni khairan mimma yadunun. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku karena sebab pujian mereka. Dipuji kemudian besok disiksa. Jangan kau siksa aku karena pujian-pujian mereka. Wala taj'alni waj'alni khairan mimma yadunnun dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka puji. Ini tolongan untuk seseorang bisa ikhlas. Kalaupun orang memuji begini dan begini, jadikan aku lebih baik. Ya, mereka menyangka begini biar yang penting di sisimu ya Allah. Dan kita tentunya dorongan juga untuk kita mengkhawatirkan mulia di mata orang namun kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Taib. Kemudian amma majid. Adapun kata al-majid fahuwa minal majid dari kemuliaan. Wa huwal azamah yaitu keagungan wa tamamul mulki dan kesempurnaan e, kerajaan atau kekuasaan. Fahina idin idza qulta oleh karenanya apabila Anda berdoa innaka hamidum majid sesungguhnya engkau ya Allah hamid majid a t Allah Azza wa Jal Maka engkau sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Bi annahu hamid Bahasanya Allah adalah yang hamid Alhamid. Apa itu? Bi annahu majid Dan Allah majid Hamid Ay hamidun liman yastahikuhul hamd Wa mahmudun likamali sifatih Allah itu hamid Karena Allah memuji Siapa-siapa yang memang berhak mendapat pujian Dan hamid Karena Allah yang maha terpuji dengan kesempurnaan sifat-sifat yang dimilikinya. Allah terpuji dengan kemuliaannya, dengan sifat-sifatnya, eh, dengan segala <clears throat> kebaikannya terpuji dan Allah pun memuji bagi siapa-siapa yang berhak mendapat pujian. Wa majid dan juga Allah yang majid li kamali azamati. Maha mulia karena besarnya keagungan, kemuliaan, keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan bagi kita. Ya, bahwasanya <clears throat> taib segala kebaikan, kesempurnaan yang sempurna, kebaikan yang puncak hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada yang lain. Adapun makhluk seberapapun dianggap baik dan sempurna oleh orang, maka banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Dan kalaupun dia dapat kebaikan dan kesempurnaan, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah semata-mata pemilik al-majd, al-hamd, pujian dan juga kemuliaan. Diingatkan kita setiap kali salat, Allah lah pemilik ya pemuliaan dan pujian dan Allah lah yang Maha terpuji dan memuji siapa yang dikehendaki yang memang berhak mendapatkan pujian dan Allah pula yang Maha mulia. Kemudian wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad <clears throat> kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad ay anzilil barakah ala Muhammad yaitu turunkanlah barakah kabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala syariatih dan terkandung di dalamnya pula juga kepada syariat yang beliau ajarkan keberkahan li al barakata fi syariatihi barakatan fihi alaihi salatu wassalam karena sesungguhnya keberkahan pada syariat beliau sekaligus merupakan yaitu terkandung di dalam keberkahan pada diri beliau alaihi salatu wassalam dan <clears throat> sebagian nabi Allah puji seperti ini ya dan di antara berkah adalah disebut kasratu atau subutul khairil ilahi. Adanya kebaikan ilahi diberkahi. Dan subhanallah betul-betul keajaiban Allah Subhanahu wa taala ya. <clears throat> Eh, terkadang sebagian Allah tunjukkan dari kisah-kisah yang lalu para nabi ada yang lebih fasih akan tetapi dijadikan atas takdir Allah umatnya lebih sedikit dibandingkan dengan nabi yang lain yang kalah fasih padahal. Sebaliknya lagi, ada juga nabi ya yang <clears throat> subhanallah eh, berasal dari kaum yang tidak dianggap sama sekali kekuasaan sebelumnya. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW bangsa Arab ketika itu dianggap sangat lemah, sangat ya, tidak diperhitungkan di antara dua kerajaan besar Romawi dan Persia. Ya. Namun atas keajaiban Allah Subhanahu wa taala, orang demi orang, pintu demi pintu dan dakwah beliau pun sampai daerah bersalju, sampai daerah timur, sampai negeri kepulauan dan ke sana kemari. Dalam keadaan belum ada ketika itu dakwah lewat ya, internet, online, lewat medsos, media sosial, disebarkan kaset-kasetnya, rekamannya. Namun demikian, dari sekian orang beriman dan sungguh-sungguh menghafalkan ilmu beliau, mengamalkannya dan mendakwakannya kepada orang lain. Terus, terus dan terus. Ini termasuk menunjukkan adanya al-barakah dari satu, kemudian beriman kedua, Khadijah istri beliau, terus Abu Bakar Siddiq, terus ponakannya Ali bin Abi Thalib, terus ada Utsman bin Affan, ada kalangan Bilal, budak Bilal dan demikian Ammar bin Sumayyah dari kalangan budak juga, dari kalangan orang kaya, orang miskin, terus bertambah, bertambah, bertambah hijrah tambah lagi terus dan demikian ini subhanallah dan begitu pula eh, kita jumpai demikian pula dari masa umat yang zaman sekarang ya terkadang dilihat tidak menyangka sebagian berdakwah dengan sungguh-sungguh dan menjadikan tersebar dakwahnya ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala bagaimana doa beliau ya padahal mungkin ada yang lebih berilmu dalam masalah hadis berilmu dalam masalah fikih mungkin dalam masalah lugo akan tapi ketika sungguh-sungguh subhanallah Allah tampakkan barokahnya tersebar dakwahnya sebaliknya sebagian orang ada yang ingin mengumpulkan suara dengan mencari masa sebanyak-banyaknya senengan mereka apa kesukaan mereka apa dikumpulkan jadi satu dapat yang terbanyak akan tetapi tidak nampak barokahnya muncul, dapat ini, dapat suara, dijatuhkan, geserkan, dimusuhi, berpecah belah, kemudian saling bermusuh-musuhan satu sama lain. Akan tapi lihat sedikit demi sedikit. Akan tapi Rasulullah SAW menyatukan akidah, membenahi dan umat dan demikian seterusnya. Berkah. Maka kita pula mengingat dan demikian pula mendoakan agar bukan hanya Nabi SAW sepeninggal beliau pun akan ajaran beliau diberkahi. Ya. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan juga kepada ahli Muhammad. Naqulu fiha ma qulna fi ahli Muhammad al-ula. Ya. Kalau tadi sudah kita sebutkan, ya Allah berkailah atas Muhammad dan ajarannya. Karena seorang yang diberkahi, demikian pula akan mengucapkan ucapan yang baik dan ajar mengajarkan ajaran yang baik juga. Ya. Dan kemudian pula itu diminta agar diberkahi wa ala ali Muhammad dan kepada alu Muhammad. Dan telah kita bahas pembahasannya sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Alu Muhammad yang dimaksud yakni di sini pengikut Nabi Muhammad SAW dari keluarga beliau maupun yang selain dari keluarga beliau. Ini yang dimaksud Ali Muhammad. Sehingga ketika kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu bukan hanya kepada keluarga Nabi SAW saja, namun juga masuk padanya yang mengikuti mengimani beliau SAW. Sebenarnya pernah kita singgung di pembahasan yang lalu. Adkhilu wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan hari di mana tegak hari kiamat, Allah katakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun, ala Fir'aun. Alu Fir'aun yang dimaksud alu Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun, tapi pengikutnya Fir'aun. Dan di sini, Allah masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau tadi ali Fir'aun, di sini alu Muhammad. Yaitu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Adapun disebutkan Allahumma salli ala ali ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi maka di sini baru ya Allah berkailah kepada ahli Muhammad keluarganya wa sahbihi sahabatnya dan atba'i pengikutnya baru dipisah akan tapi apabila disebut sekaligus ya Allah berkailah kepada Nabi Muhammad dan ahli Muhammad ini pengikut beliau apakah dari kerabatnya apakah dari teman-temannya para sahabat ataukah dari pengikut beliau masuk semua dalam ucapan ini maka ucapan doa yang ringkas namun padat makna alu Muhammad semua pengikut Nabi Muhammad baik keluarga beliau atau sahabat-sahabat dia di masa itu ataukah sampai umat beliau menjelang hari kiamat. Maka masuk di sini kita doakan kepada Nabi, kemudian masuk kepada pengikutnya. Dan ini sebagai peringatan kepada kita agar kita tetap mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan kita pun minta agar Allah menurunkan barokahnya. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama qulna fi kama sallaita. Sebagaimana yang telah kita bahas sama pembahasannya seperti pembahasan yang lalu ketika membahas Allahumma shalli ala Muhammad di sini juga sama Allahumma barik ala Muhammad kama ya wa ala ali Muhammad kama yang dimaksud kaf di sini li ta'lil la li tashbih. Bukan ya Allah berilah salawat keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya karena engkau telah memberikannya kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kaf di sini litalin karena engkau ya Allah sebagaimana engkau telah memberikannya kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim dan pengikutnya maka demikian pula maka berikanlah kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya maka ini doa uh, dalam uh, salawat akhir daripada tasyahud Wa tasyahudil akhir. Kemudian berikutnya kata Syekh, setelah selesai dari tasyahud dan bacaan innaka hamidum majid selesai akhir daripada salawat, setelah tasyahud akhir yastaidu billah min arba. Ini penting. Seorang yang salat hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Doa. Setelah innaka hamidum majid, jangan terburu-buru langsung salam. Tapi hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Min adabi jahannam dari adab jahannam. Wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akan kita sebut insyaallah uh, keempat perkara ini. Wa dzalika li azami hadhil umur al arba'ah. Kenapa minta perlindungannya kok dari empat perkara ini? Karena besarnya perkara empat perkara ini. Empat perkara ini perkara yang sangat besar membahayakan dan mencelakakan oleh karenanya kita dituntunkan untuk minta perlindungan dari keempat perkara ini. Wa a'udzu a'udzu bi taib uh, di sini disebutkan yaitu nanti doa Allahumma ini a'udzu bika min adzabi jahannam a'udzu bika a'udzu bi makna a'tasimu wa altaji'u billahi azza wajalla yaitu aku ya, berlindung aku bersandar ya aku minta penjagaan a'tasimu ya billah dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala min hadil umur al ah, dari keempat perkara berikut. Ya. Kemudian disebutkan empat perkara tadi. Dan ini dalilnya dalam riwayat Muslim, rawa Muslimun al amra bidzalika. Al Muslim meriwayatkan adanya perintah Nabi, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk membaca doa ini. Ba'da tasyahudil akhir yakni ba'da tasyahud al-akhir, setelah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tapi tasyahud apa? Tasyahud akhir. Nabi memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari empat perkara ini. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhirnya, falyata'awwad billah min arba maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini perintah Nabi Rasulullah SAW. Apabila selesai salah seorang dari kalian, yaitu dari baca tasyahud akhir, kemudian tadi sholawat, akan kabidu majlis selesai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Kemudian disebutkan oleh Nabi, diajarkan oleh beliau, min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid dajjal ini diriwayatkan Muslim juga alimam Abu Dawud nanti akan kita bahas satu persatu warawa muslimun an ibn abbas radhiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna tasyahuda kama yuallimuna surata minal quran dari hadits ibn abbas riwayat muslim menceritakan dahulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud Dulu Nabi itu mengajarkan kami doa tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami sebuah surat dari Al-Qur'an. Ya. Ada pun tentang tasyahud telah kita bahas. Dalil ini yang dijadikan dalil tasyahud itu rukun. Dan tasyahud itu sampai ucapan apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. At-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat atau boleh dengan yang lain at-tahiyatul mubarakatuh salawatu lillah, boleh at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Bacaannya Umar. Yang penting asal sahih boleh dibaca sampai syahadatain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul ini tasyahud. Dan itu rukun dan itu harus dibaca <clears throat> pada tasyahud akhir dan uh, pada tasyahud awal itu wajib. Ya, pada wajib bukan rukun. Kenapa? Karena Nabi pernah lupa membaca tasyahud awal langsung berdiri dan tidak batal sholatnya namun beliau tutup dengan sujud sahwi. Yang menunjukkan itu bukan rukun tasyahud awal ya. Karena seorang mungkin Eh, kelewatan lupa terus berdiri. Tapi kalau tasyahud akhir duduk terakhir, ya sudah duduk terakhir. Mesti seorang taib, eh, ingat kalau ini duduk akhir mestinya dia baca ya sebelum salam. Maka yang pertama adalah tasyahud akhir dengan membaca tasyahud sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah dan itu rukun. Dan telah kita bahas pula tentang salawat, ya sebagian ulama mewajibkannya adapun jumhur mengatakan sunnah. Namun semestinya tidak kita tinggalkan sebab di sana ada perintah wal yusalli ala nabi. Hendaklah dia bersolat kepada Nabi alaihi salatu wasalam meskipun bagi yang tidak mampu tetap sah solatnya jika tidak membaca. Kemudian yang terbaik lagi setelah innaka hamidum majid salawat adalah ini yaitu membaca uh, doa perlindungan dari empat perkara. Ikhtalafal ulama hanya saja para ulama ya, berbeda pendapat tentang hukumnya hal huwa lil wujub fi hadzal amr. Perintah Nabi di sini mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Apakah perintah Nabi di sini lil wujub menunjukkan wajib atau lil istihbab ataukah perintah Nabi di sini menunjukkan sunnah saja ala qaulain Ada dua pendapat di antara ulama. Adapun tentang disyariatkannya dan disunahkannya membaca doa ini tidak berbeda pendapat para ulama, semua sepakat disyariatkannya membaca doa ini. Tapi wajib atau enggak? Ini beda pendapatnya. Ya. Adapun mereka sepakat disyariatkan membaca doa ini. Ya. Bukan ini ajaran baru, doa baru, enggak. Ini disyariatkan karena Nabi memerintahkan. Uh, bahkan keumuman doa itu dinukilkan oleh Al Hafidh Ibn Rajab rahimahullah taala dalam Fath Al Fath Fathul Bari beliau. Fathul Bari itu ada punya Ibnu Hajar, ada punyanya Ibnu Rajab. Dua-duanya punya Fathul Bari, Syarah Bukhari. Ibn Rajab mengatakan ad-du'a fit tasyahudil akhir qabla salam masyru'un bila khilaf. Berdoa pada tasyahud akhir sebelum salam adalah disyariatkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Berdoa sebelum salam pada tasyahud akhir. yakni pada posisi sudah tasyahud akhir, terakhir dan sebelum mengucapkan salam baca doa itu masyru'un kata beliau disyariatkan bila khilaf tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. <clears throat> Adapun tentang doa nanti setelah sholat itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan tidak. Nanti akan ada. Tapi kalau doa sebelum salam tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Semua menganggap sepakat disyariatkannya baca doa sebelum salam. Tapi ini wajib atau tidak tentang baca doa Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannam dan seterusnya. Ini berbeda pendapat. Adapun pendapat pertama, wa jumhurul ulama ala annahu lil istihbab. Adapun doa khususnya yaitu doa minta perlindungan dari empat perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jumhur mayoritas ulama berpandangan perintah Nabi di sini maknanya sunnah. Lil istihbab, ya, menunjukkan disunnahkan. Loh kan perintah, Nabi memerintahkan dan hukum asal perintah kan wajib. Ya. Tapi menurut jumhur ulama, eh, yaitu ada di sana dalil-dalil yang lain dalam kaidah usul fikih itu dibahas kalau al amru yaqtadil wujub. Perintah Nabi itu hukum asal dihukumi wajib kecuali kalau ada dalil lain yang menggeser dari kewajibannya. Ya. Contohnya, laulaan asyukko ala ummati la tuhum bisiwak indakuli salat. Kalaulah tidak karena khawatir memberatkan umatku, pasti sudah aku perintahkan mereka untuk gosok gigi sebelum sholat. Setiap kali mau sholat atau bersiwak. Ya. Apakah pakai siwaknya asli atau pakai gosok gigi masuk. Ya. Aku akan perintahkan mereka selama tidak kalau bukan karena khawatir memberatkan mereka aku akan perintahkan mereka demikian pula Rasul mengatakan tentang sholat sunnah sebelum maghrib solu qabla maghrib solu qabla maghrib solu qabla maghrib liman sya'ah sholatlah sebelum maghrib sholatlah sebelum maghrib sholatlah sebelum maghrib itu kan perintah tapi Rasul mengatakan liman sya'ah bagi siapa yang mau kemudian oleh itu para ulama mengatakan eh, sholat sebelum maghrib sholat sunnah ghairu muakkadah tapi tidak ditekankan ya sholat sunnah tidak ditekan adapun sholat sunnah ba'da maghrib itu ditekankan muakkadah ba'da maghrib ditekankan tapi sebelum maghrib bagus pahala tambahan tapi tidak ditekankan dan bukan termasuk rawatib dan bukan termasuk uh, rawatib yaitu yang 12 uh, eh, kembali ke masalah ini Nabi Rasulullah SAW memerintahkan hukum asalnya para sahabat langsung sami'na wa ata'na ya oleh karena dalam hadis Rasul mengatakan wa ma amartukum bi fa'tumin fattaqullaha mastata'tum atau ma amartukum bi fa'tuminhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu ya, apa yang di, aku larang maka jauhilah dan apa aku perintahkan maka kerjakanlah tapi e, semaksimal usaha kemampuan kalian maka seorang sholat berdiri harus berdiri tidak mampu berdiri maka sambil duduk Rasul memerintahkan para sahabat itu dulu tidak tanya ini ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Pertama Rasul memerintahkan, siap, langsung lakukan. Taib. Baru kemudian melihat suatu kejadian, kok Rasul tidak melakukan? Oh berarti nggak wajib. Kemudian dan seterusnya. Dan mereka terkadang sesekali pernah tanya, ya Rasulullah, apakah perintah haji ini wajib tiap tahun? Rasul diam. Dan ditanya lagi sampai berulang dan Rasul mengatakan, lau kultu naam lama Kalau aku jawab iya, tentu kalian tidak sanggup wajib haji tiap tahun tidak sanggup haji sekali haji seumur hidup saja pun berat tidak semua orang mampu apalagi tiap tahun kalian tidak bakal mampu kemudian Rasul mengingatkan apa yang aku sampaikan maka terimalah eh, karena sesungguhnya apa yang termasuk membinasakan umat sebelum kalian adalah masa masailihim banyaknya mereka bertanya kepada nabi-nabi mereka sehingga ditanya wajib ini Rasul wajib sehingga ketika diwajibkan malah memberatkan. Tapi oleh karenanya di sana ada beberapa perkara namun hukum asal para sahabat terbiasa ketika Rasul memerintahkan. Berbeda dengan mengamalkan ya. Rasul melihat mengamalkan tanpa diperintah. Nah, itu mungkin hukum asal sunnah. Tapi kalau Rasul memerintahkan, kerjakan ini, kerjakan itu, itu hukum asal perintah melaksanakan perintah Nabi, itu hukum asal wajib. Kecuali ada dalil yang menggesernya. Seperti contoh-contoh tadi. Nah, dalam kasus ini, jumur ulama rahimahullah taala berdalil dengan hadis yang lain, ada hadis Ibnu Mas'ud di sana. Ya, yang pernah kita lewati, ya, eh, halaman <clears throat> sebelum-sebelumnya, halaman 139. Hadis Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud mengatakan yaitu Ida jalasa ahadukum Rasul mengatakan kata Ibnu Mas'ud Rasul pernah bersabda apabila salah seorang kalian duduk di salat falyakul ucapkanlah duduk tasyahud at lillah sampai akhir sampai tasyahud. Setelah selesai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh falyatuma liyatakhayyar minad du'ai ajabuhu ilaih. Kemudian silahkan pilih doa mana yang dia kagumi. Silahkan pilih fayad'u. Maka ini menunjukkan jumhur mengatakan bahwasanya doa ini tidak wajib dan jumhur juga berpandangan sholawat Ibrahimiyah tidak wajib. Dua-duanya tidak wajib ini pendapat jumhur. Sebagaimana doa ini atau tetapi salawat Ibrahimiyah pun jumhur mayoritas ulama berpandangan tidak wajib, apalagi doa ini Allahumma taib Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini pendapat jumhur ulama. Sekarang pendapat kedua. Wal qaulu bil wujud qawiyun qaulun qawi kata Syekh dan pendapat yang mengatakan wajib juga pendapat yang kuat kata beliau. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan pertama karena Nabi memerintahkan. Falyata'awwad Ida faraga ahdukum min minat tasyahudil akhir kalau salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhirnya maka falyata'awwad hendaklah dia baca minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara Nabi kan memerintahkan wali anna hadhi umurun azimah dan dikarenakan empat perkara ini adalah perkara-perkara besar idalam yu'samul insan minha kana ala khatar yang mana apabila seseorang tidak dilindungi, tidak dijaga dari empat perkara ini, dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Kalau empat perkara ini seorang tidak dilindungi oleh Allah, binasa kita semua. Empat perkara ini. Oleh karena ini perkara besar, sudah semestinya untuk wajib seseorang membacanya. Ini pendapat kedua. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala annahu yajib wa yasta'idha min hadhil arba' fi ahadil wajhaini fi madhhabi al-Imam Ahmad rahimahullah. Syekhul Islam Nutemiyah menyebutkan bahwasannya wajib minta perlindungan dari empat perkara ini kepada Allah dan ini adalah salah satu dari dua pendapat yaitu Al Imam Ahmad taala. Terkadang para ulama ya, mereka juga bukan orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Terkadang mereka khilaf, kadang istihadnya keliru, kadang berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Imam Ahmad punya dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Imam Syafi'i juga masyur terkadang dalam beberapa masalah pembahasan masalah fikih ada kaulun kodim, ada kaulun jadid di Syafi'i. Pendapat lamanya Imam Syafi'i dan pendapat barunya Imam Syafi'i. Satunya ketika di Mekah di Masjidil Haram dan satunya ketika Imam Syafi'i sudah eh, tertinggal di Mesir. Ini pendapat beliau yang lama, ini pendapat beliau yang baru. Beliau bahas, merujuk, berubah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i mengatakan inna nahnu bashar kami hanya manusia nukhti wa nusib kami kadang benar kami kami, kami salah wa kullu qawlin yukhadhu wa yurad tiap ucapan bisa diambil kalau benar ditinggalkan kalau salah illa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Imam Malik mengatakan illa qaulu sahibi hadzal qabr kecuali pemilik penghuni kubur ini yaitu sambil menunjuk ke arah makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Masjid Nabawi dan beliau ketika itu uh, masjid sebelum perluasan dan perluasan Imam Malik rahimah taala mengajar di Masjid Nabawi. Ini syahidnya. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad rahimah taala dalam hal ini adalah mewajibkan bacaan ini, ta'awudz dari empat perkara ini. Wa qad adu ba'du ashabi al-Imam Ahmad ila wujubi ta'awudz min hadhihi al-arba. Dan banyak dari para murid-murid dan eh, uh, mazhab Al-Imam Ahmad berpandangan wajibnya minta perlindungan dari empat perkara ini. Dan beliau berpesan di sini, Wahada ta'awudhu yatahawanu bi kathiru minan nas. Dan Ta'awud ini minta perlindungan dari empat perkara ini banyak manusia yang meremehkannya, menyepelekannya. Tajiduhu idha salla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bisa jumpai apabila dia salat Ya, dia bersolawat kepada Nabi Rasulullah SAW sudah selesai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sampai inna hamidum majid sallama. Dia langsung mengucapkan salam. Ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara padahal Rasul memerintahkannya untuk membaca doa ini. Wal asl fil amr al wujub dan hukum asal pada perintah Nabi itu wajib. Ma'ana khatara hadil arba azimun fakana hariyan bil mar'i ayata'awwaz billahi minha fi kulli salat. Bersamaan dengan itu adanya bahaya dari empat perkara ini oleh karenanya sungguh sepantasnya bagi seseorang untuk minta perlindungan, minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini setiap kali dia sholat. Bukan taib setiap hari satu, setiap hari setiap kali sholat. Ya. Walihada rawa Muslim dan ini ada pendapat ketiga disebutkan di sini. Walihada rawa Muslim oleh karenanya Imam Muslim meriwayatkan fi sahih dalam kitab sahihnya Antawus dari Tawus Tawus bin Kaisan bahwa huwa ahadut tabi'in dan beliau adalah salah seorang tabiin murid para sahabat Tawus bin Kaisan ini muridnya para sahabat ya. Anahu amara ibnahu diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Tawus muridnya sahabat ini bin Kaisan pernah memerintahkan anaknya putranya bi bi'adati sholat untuk mengulangi sholatnya lama lam yata'awwad min hadil arba ketika dia sholat tidak membaca empat perkara ini ketika sholat tidak membaca perkara ini ya sudah ulangi sana dia sudah ulangi sana diperintahkan oleh bapaknya. Taus bin Kaisan memerintahkan anaknya. Dan dulu para pendahulu kita sangat perhatian pendidikan anaknya, pendidikan adik-adik dan generasi mudanya karena mereka yang akan menggantikan kita setelahnya. Dan salah satu tarbiyah pendidikan terhadap generasi setelahnya adalah pendidikan masalah salat. Eh, ada kembali ke masalah ini, ini istihadnya Tawus, ya, meskipun kita tidak uh, sepakat dalam semua hal, sampai diperintahkan oleh Tawus mengulangi anaknya ini sholatnya. Artinya apa? Dia berpandangan ini apa? Wajib, rukun atau sunnah? Rukun. Ya. Karena kalau wajib ditinggalkan belum sudah, ya sudah sudah cawi. Atau misalnya yang lain dah tetap sah. Ya. Kayak seperti wajib baca sholawat tasyahud awal, Nabi lupa, bablas rakaat ketiga Nabi susu sawi sudah eh, lupa baca yang wajib. Eh, tapi ini disuruh ngulangi sama Taus bin Dan Rasul pernah mengulangi orang yang sholatnya kurang baik, sana kembali sholat lagi. Karena dia nggak menunaikan rukunnya, salah satu rukunnya yaitu tumanina. Dan di sini Taus memerintahkan anaknya sudah kembali ulangi sholat. Sampai seperti itu. Artinya ada tiga pendapat. Satu memandang rukun tidak sah sholat tanpa membaca ini. Pendapat kedua jumur mengatakan wah apa eh, sunnah ya, tidak mengapa dan pendapat ketiga wajib ya tapi kalau tidak dibaca tetap sah salatnya namun wajib dibaca ini pada banyak Syekh Al-Albani rahimahullah taala walidzalika la yanbaghi lil insan ayada at ta'awudz billah min hadhil arba oleh karena tidak semestinya seorang untuk meninggalkan ta'awudz ini minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini fahris alaiha ya akhi maka semangatlah untuk membacanya wahai saudaraku kata beliau fi kulli salat dalam setiap salat ya ini eh, semangatnya beliau dalam menasihati kita menasihati kaum muslimin semangatlah wahai saudaraku ya uh, <clears throat> ya beliau dengan tawaduknya beliau beliau tidak mengatakan ya waladi ya putraku ya tulabi ya murid-muridku uh, ya dan seterusnya beliau mengatakan ya akhi wahai saudaraku ya semangatlah pada beliau seorang ulama yang senior sepuh ya di masanya dan disebutkan beliau ini baru mengajar ketika sudah subhanallah oh, usia taib eh, diambil fatwa-fatwanya ketika sudah sepuh namun ini tawaduknya beliau dan semangatnya beliau menasihati Eh, kita semua dalam terutama dalam masalah salat. Semangatlah untuk membaca perkara ini wahai saudaraku fi kulli salat dalam setiap salat. Lima fin najati minha minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Karena selamat dari empat perkara ini itu membawa keselamatan dunia dan akhirat, membawa kebahagiaan Anda membawa kebahagiaan kita semua di dunia dan di akhirat dengan diselamatkan dari empat perkara ini. Wa usi ikhwani ala imma. Kemudian beliau mewasiatkan khusus bagi para imam. Wa usi ikhwani ala imma. Oleh karena saya mewasiatkan saudara-saudara kami para imam-imam di masjid-masjid alla yada'uha agar mereka tidak meninggalkan bacaan ini. Li'anna man wara'ahum yahtajuna ilaiha karena para makmum yang ada di belakang mereka butuh untuk membaca ini, ada kesempatan waktu membaca doa ini. Ba'dul a'immah hadanallahu wa iyyahum. Sebagian imam kata beliau, semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka semua. Ya, ini tawadunya beliau. Padahal beliau bisa mengatakan hadahumullah. Semoga Allah beri hidayah mereka. Bisa. Tapi beliau membaca hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah memberi hidayah kita, kami dan mereka semua. Yaktasiruna ala sebagian imam kata beliau mencukupkan dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai innaka hamidum majid tsumma yusallimun. Setelah itu kemudian mereka langsung salah. Lima ada ya akhi, kenapa harus begitu wahai saudaraku? Wara agama mumun di belakang Anda ada para makmum, yuhibbuna yaktu bil akmal, yang mereka suka untuk mendatangkan yang sempurna. Kalaupun Anda berpandangan tidak wajib, kalaupun Anda berpandangan itu sunnah saja, toh para ulama sepakat disyariatkannya baca itu. Misalnya Anda tidak memandang itu wajib, silahkan itu pendapatnya karena berbeda beda Bahkan jumlah ulama mengatakan kan tidak wajib. Toib. Tapi mungkin di antara makmum ada yang berpandangan wajib. Atau anda sendiri, kalaupun berpandangan sunnah, apakah sunnah kemudian ditinggalkan? Ya, banyak loh. <clears throat> contoh. Dan itu juga salah dan kekeliruan. Ya, terkadang sebagian orang memandang itu Syekh Albani berpandangan sunnah. Syekh berpandangan ini dan begini. Syekh Albani memandang yang namanya afwan ini sedikit-sedikit menyinggung yang namanya nutup wajah itu sunnah saja. Syekh Albani mengatakan sunnah. Tapi beliau demikian belum melakukan. Sebagian orang mengatakan toh beliau mengatakan sunnah, atau mengatakan dan para ulama tentang masalah ini ini kok masalah jadab tidak ada yang mengatakan haram dalam kitab manapun Imam Syafi'i bahwa tidak ada yang mengatakan makruh dan kalaupun ada teroris ataupun yang lainnya eh, istrinya keluarganya bercadar ataupun baca Quran ataupun yang lainnya yang disalahkan adalah amalannya apa ngebom sana ngebom sini mengcoverkan orang dengan eh, serampangan dan mudahnya meledakkan sana dan sini itu dan kemudian apakah apabila ada teroris yang suka baca Quran kemudian disalahkan baca Qurannya? Nah, tentunya tidak. Dia puasa Ramadan, kemudian kita nggak usah ikut puasa. Karena itu amalannya teroris tentunya tidak demikian. Maka masing-masing tentunya harus dilihat dengan bijak ya dalam perkara ini. Lihat pendapat para imam yang empat tidak ada satupun yang melarang tentang masalah nikah. Bahkan imam wajib atau sunnah. Dan perlu dilihat di sini. Bukan berarti kemudian sunnah itu tidak dilakukan. Syalbani mendidik putri-putrinya untuk punya malu dengan orang dididik. Padahal Syekh kenceng ini ketika berdebat dengan Syekh bin Bas wajib tidak tidak wajib sunnah Syekh Albani ini begini tegas beliau tapi kemudian sebagai orang menyangka beliau menganggap sunnah pun kemudian meremehkan perkara tersebut keluarga beliau dipakai dididik untuk pakai seperti itu eh, terlepas masalah uh, silang pendapat yang seperti ini maka tidak semestinya kemudian diremehkan maka di sini contohnya katakanlah pun jumur berpandangan Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr tidak wajib misalnya. Berikan kesempatan untuk makmum yang mungkin ada yang memandang wajib, berikan waktu untuk sempat membacanya. Atau kalaupun mereka semua berpandangan sunnah, tidak wajib semuanya kompak ini sunnah. Toh apakah sunnah kemudian ditinggalkan, diremehkan apalagi Nabi memerintahkannya? Mestinya diberikan waktu. Fa'akmil bihim, maka sempurnakanlah dengan mereka, bersama mereka, berikan waktu untuk mereka bisa membacanya. Laka ajrun li nafsika, niscaya Anda wahai para imam akan mendapatkan pahala untuk diri Anda sendiri karena membacanya. Wali maniktada bika dan Anda akan mendapat demikian pula uh, pahala tambahan dari orang-orang yang mengikuti Anda. Kenapa? Karena disebutkan ada doa al khair ka ajri fa'ili. Atau orang yang membuat sebab, menjadikan sebab terjadinya perbuatan baik. Dia ada andilnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena ada andilnya dia, sebabnya dia. Ya. Oleh karenanya ya, eh, wakaf ataupun amal jariah, sedekah jariah, misalnya dia sudah tidak mengamalkannya, tapi dia jadi sebab di masjid itu dipakai sholat, di masjid itu dipakai apa baca Quran, taklim, dia akan dapat terus pahalanya meskipun dia meninggal. Mushaf dia taruh satu Quran dapat dari umroh dari ini dia taruh di masjid dipakai orang baca dipakai ini dia meninggal pun terus dapat dapat andilnya ada sebabnya. Maka demikian ketika dia memberikan waktu, kemudian orang membaca doa, membaca ini, mereka dapat pahala, dia dapat pahala dan ditambah dengan pahala mereka yang baca. Memperbesar pahala. Maka ini wasiat beliau kepada para imam-imam. Kemudian akan beliau jelaskan <clears throat> berapa di antaranya. Insya Allah kita skor adzan dulu ya. Insya Allah <clears throat> kita dengarkan adzan terlebih dahulu. <clears throat> Kemudian beliau melanjutkan dalam doa ta'awuz di tasyahud akhir yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Nabi alaihi wasallam memerintahkan idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir atau minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billah min arba apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhirnya maka hendaklah dia bertawuz minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini Kemudian Nabi mengatakan min adabi jahannam amin adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kemudian Syekh Al-Muallif rahimahullah sebagaimana kebiasaan beliau, beliau menyebutkan juga uh, makna, arti dan kandungan dari doa ini. Agar supaya seorang yang salat mengerti makna apa yang ia baca, mendapat manfaat dan pengaruh daripada sholat yang ia kerjakan. Di sini disebutkan yang pertama minta perlindungan dari empat perkara. Yang pertama kali disebutkan adalah Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu min azabi jahannam dari azabnya jahannam. Ai azabun nar. Yang dimaksud yaitu dari azabnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka juga disebut jahannam wasumiyat bihadal ism Neraka dinamakan dengan nama ini jahannam li'annaha jahmah. Karena dia memiliki sifat jahmah, zulmah wasawad. Gelap dan hitam. Gelap, gelap dan hitam. <clears throat> Wal iyadu billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya kulluha jahmah mukfahirrah. Nas'alullah al-afiyah maka neraka itu seluruhnya jahmah ya, gelap dan mukfahirah yaitu apa e, muram atau gelap gulita ya, demikian berbagai macam ngeri uh, apa dan demikian panas gelap mengerikan dan demikian pula uh, apa bahasa kita mungkin uh, apa istilahnya ya gelap redup ya, singup dan sesuatu yang menakutkan disebutkan jahmah ada sifat gelap mukfahirah ya apa muram ya, gelap gulita nasallallahu alaihi wasallam nasallallahu alaihi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya keselamatan Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayb Dalam surat Al-Mulk Allah menyebutkan idza ulqu fiha apabila ada serombongan orang yang dicampakkan, yang dilemparkan ke dalamnya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. sami'ulaha ulaha syahiqa. Mereka mendengar dia memiliki suara wahya tafur yang menggelegar, yang suara yang menakutkan. Sami'ulaha ulaha, yakni linnar. ida ulku fiha yakni ida ulku finnar apabila mereka para penghuninya orang-orang dicampakkan dilemparkan ke neraka sami'ulaha syahiqa mereka mendengar di sami'ulin nar mereka mendengar neraka itu memiliki suara besar wahia dalam keadaan neraka itu ya eh, menggelegar suaranya dan uh, demikian atau mungkin ada bahasa yang lebih tepat takadu tamayyazu minal ghaiz hampir-hampir neraka itu pecah tatamayyazu takadu tamayyazu minal ghaid karena marahnya minal ghaiz ai kata Syekh maknanya takadu min ghaiziha hampir-hampir karena marahnya dia karena marahnya dia neraka ala ashabia terhadap para penghuninya tataqatta tataqatta yaitu hampir-hampir dia pecah hampir-hampir dia pecah karena saking marahnya dia terhadap para penghuninya Nauzubillahi minha kita mohon kepada Allah perlindungan darinya min adab jahannam dari adab jahannam ini yang pertama semestinya seorang muslim minta perlindungan darinya tidak ada siksa tidak ada suatu kengerian <clears throat> dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi siksaan dan bahaya pada hamba-hambanya yang lebih besar dibandingkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siksanya Allah Subhanahu wa taala dalam jahanam. Oleh karena semestinya seorang untuk yaitu dan di sini didahulukan minta perlindungan dari empat perkara yaitu yang pertama kali adalah dari azab jahanam. Dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali. Dan begitu pula eh, ini mengingatkan kepada kita untuk seorang dalam sholatnya diingatkan minta perlindungan kepada Allah selain dia berdoa dia diingatkan untuk takut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena ngerinya dan dia melakukan sebab-sebab dan usaha untuk menyelamatkan dari neraka tersebut. Melakukan usaha-usaha dan sebab. Salah satunya adalah salat ini. Karena dengan meninggalkan salat pernah kita sebut dalam hadis riwayat Bukhari di akhirat maka akan dipecah kepalanya dengan batu besar oleh malaikat. Pernah kita sebutkan akan dipecah kepalanya oleh malaikat hingga pecah kepalanya batunya menggelinding kemudian malaikat hendak mengambil batu tersebut kembali ke orangnya kepalanya sudah utuh kembali dipecah kembali dan dia dimasukkan ke neraka sakar Kalu lam naku taib ma taib ketika ditanya mereka taib kenapa masuk dimasukkan kalian ke dalam neraka sakar. Qalu lam minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang Ya yakni ketika di dunia. Maka orang-orang yang tidak sholat akan dimasukkan ke neraka sakar dan dipecah kepalanya oleh malaikah. Maka salah satu usaha dan sebab kita terhindar dan dilindungi, dilindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan. Kita berdoa kepada Allah agar dilindungi Kemudian setelah itu melakukan sebab-sebab dan usaha Salah satunya agar terhindar dari siksa Kita melakukan sholat kalau belum bisa terdorong untuk lebih melakukan sholat-sholat sunnah atau yang lain, sudah sholat yang wajib saja dulu, menghindarkan dari adab. Ya. Melaksanakan sholat-sholat tersebut, karena orang yang tidak melaksanakan sholat seperti jadi ancaman besar, termasuk di nerakanya tadi, dipecah kepalanya dari, yaitu oleh malaikat masuk neraka sakor. Dari situlah kita tahu betapa rahmatnya para ulama ketika mereka menfatwakan seperti pernah kita sebut empat ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i rahimahullah, semuanya tegas dalam menghukum orang yang tidak sholat. Sejak kecil dididik Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk nguru auladakum bis salat, perintahkan anak kalian untuk sholat sejak umur 7, 7 tahun. Kalau tidak mau ya sudah dilonggari, diajak terus dihasuh, nggak mau ya sudah. Tapi kalau sampai 10 tahun tetap tidak mau, wadribuhum alaiha wa ibnu Asy'ar, Pukul mereka kalau mereka tetap tidak mau sholat sampai 10 tahun. Dan itu rahmah. Kenapa? daripada dia terbiasa tidak sholat dan tidak mau sholat dan dia masuk neraka dipecah kepalanya di neraka maka kita tahu rahmatnya Rasulullah SAW supaya anak itu terbiasa sholat supaya tidak disiksa dan dipecah kepalanya api dunia saja anak kita mainan api yang membahayakan kalau diberitahu bisa alhamdulillah nggak usah dipukul jangan dipukul beritahu tapi kalau diberitahu sudah tarik supaya tidak terbakar kan begitu itu rahmah ini sesungguhnya hakikat. Maka terkadang banyak dalam syariat ini. Terkadang seakan tegas, terkadang tidak boleh ini. Namun sesungguhnya ramah. Terkadang sebagian ada yang melonggarkan. Boleh, jangan dibeginikan. Namun hakikatnya menjerumuskan. Terkadang ada orang ya. Sudahlah, tidak usah ini. Sudah dibiarkan saja. Dibiarkan. Tapi sejatinya membiarkan dalam dosa. Dan menjerumuskannya. Dan imam empat ini, sebenarnya pernah kita singgung. Tadi hukum di akhirat, masuk neraka sakor, dipecah kepalanya. Namun hukum di dunia dipanggil pihak yang berwenang. Bukan tiap orang main hakim sendiri. Pemerintah melakukan alhamdulillah kalau tidak sudah tanggungannya. Maka pemerintah memanggilnya, memintanya tobat untuk mau sholat. Kalau tidak mau, hukum mati. Dan ini pendapat empat imam kecuali Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah mengatakan tidak, dia dipenjara dan diminta terus untuk sholat, terus Sampai kalau dia tetap bersikuku tidak mau sholat Ya terus dipenjara sampai matinya Ini Abu Hanifah Ataupun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik Mereka sepakat Yaitu diminta taubat Tidak mau mengerjakan sholat Maka dihukum mati Itu rahmatnya mereka Supaya tidak masuk neraka sakor Supaya tidak dipecah kepalanya ya. Dan ini pendapat bukan pendapat saya pribadi Ini menukilkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Sama Cuman mereka berbeda Apakah hukumnya ini hukum mati sebagai riddah Keluar dari agama Ataukah hukuman mati sebagai bentuk yaitu apa hadan hukum hukuman saja dan dia masih didoakan, disolatkan, dikafani dan seterusnya dan semoga itu jadi kafarannya atau yang semisalnya. Allah taala alam suap oleh karenanya kita dituntunkan untuk minta perlindungan dari adab neraka, adab jahanam sebelum yang lain-lainnya dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan rinci dan ini penting kita diingatkan setiap kali sholat <clears throat> untuk membaca doa ini ya setelah innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam satu wa min azabil qabr dua wa min fitnatil mahya wal mamat tiga wa min syarri fitnatil masih dajjal dan masing-masing ada kandungannya ini yang pertama kita minta perlindungan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya supaya tidak disiksa dimasukkan di nerakanya Allah kita minta perlindungan di doa akhir sebelum salam. Dan tadi kita sebutkan para ulama sepakat disyariatkannya membaca doa ini, namun mereka berbeda pendapat wajib ataukah sunnah. Namun mereka semua sepakat disyariatkannya membaca doa ini, disunnahkannya atau di disyariatkannya, dianggap bagusnya membaca doa ini. Dan Nabi memerintahkannya oleh karena semestinya seorang muslim tidak menyepelekan doa ini. Mari kita hafalkan doa ini dan bisa dibaca di buku-buku kecil banyak buku sehari-hari perisai muslim hisnul muslim banyak tinggal cari ya, atau buku sifat salat baca doa ini bisa dihafalkan tapi semoga manfaat Allah alam suhab. dan insyaallah kandungan dari doa ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang sallallahu alaihi nabiyina Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik